Bismillah. Kita lanjutkan. Kembali kepada kelompok Jahmiyah ini, mereka telah difonis kafir oleh para ulama kita. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahkan menyebutkan dalam uh, kitabnya An-Nuniyah Walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani. Wallalika iyul imamu hakahu anhum bal hakahu qablahu tabarani. Dan sungguh telah yakni meyakini kafirnya mereka khamsuna fi ashrin 50 kali 10 yakni apa 500 minal ulama'i fil buldan dari ulama di berbagai negeri sudah menfonis mereka sebagai kuffar wallalaka'i yuhakahu anhum al-imam al-lalaka'i telah menceritakan yang menyebutkan ulama-ulama itu bal hakahu qablahu at-tabrani dan telah menyebutkan sebelumnya al-imam tabrani ya jadi karena nampak jelas sekali penyimpangannya. Disebutkan bahwa bahkan ada seorang Arab Badui dapat menilai kafirnya mereka eh, Al-Jahmiyah. Ya. Suatu saat diceritakan Jahm bin Safwan berceramah di hadapan orang-orang untuk apa? Ya untuk menyesatkan dengan gaya-gaya ilmiahnya, sok ilmiah yang dia di situ menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak punya sifat-sifat dan nama-nama dan seterusnya. Ya. Ya. Akhirnya si Arab Badui mendengar dan dia dengan fitrahnya dan yakni keislamannya yang masih lurus dia akhirnya berkomentar langsung keluar syair-syairnya secara spontan dia katakan ala inna jahman kafirun bana kufruhu wa man qala yauman qawla jahmin faqad kafar ala inna jahman sungguh jaham telah kafir bana kufruhu nampak jelas kekafirannya wa man qala yauman qawla jahmin faqad kafar dan siapa yang mengatakan atau berkeyakinan seperti keyakinan jam maka dia pun kafir seperti Jaham. Ya. Itu langsung difonis seperti oleh seorang Arab Badui dengan fitrahnya ya, dengan keislamannya yang masih lurus. Kenapa? Ya. Karena kata beliau, kata Arab Badui ini, laqad dhalla jahmun id yusammi ilahahu alimun bila ilmin basirun bila basar karena dia telah mengatakan Allah itu berilmu tapi nggak punya ilmu Allah itu alim alim kan kalau kita terjemahkan maha berilmu ya kan bila ilmin tapi dia nggak punya ilmu basirun bila basar Allah maha melihat tapi nggak punya penglihatan ya terus sampai dia katakan ayurzika, allau qala yajahmu qailun Abu kamruun hurun khatirun bila khatar. Eh, tawilun bila tulin, kasirun bila kisar. Wahai Jam, seandainya ada orang mengatakan bapakmu itu ya panjang, tinggi tapi nggak punya ketinggian. Atau kasirun pendek tapi nggak punya kependekan. Ya. Ahuz antarahu Ah. azuh ahuz tarahu am hijaan amadhan tarahu am hijaan musubbatan kamu anggap kalau orang ngomong seperti ini kepada bapakmu itu sebetulnya pujian atau celaan ya jelas orang dianggap mengejek ya kan bukan mem memuji tapi justru mengejek akhirnya dikatakan fa innaka syaitanun Bu'itha li ummatin tusayyiruhum amma qaribin ila saqar. Kalau begitu sesungguhnya kamu wahai jam sesungguhnya syaitan. Bu'itha li ummatin yang diutus ke umat ini yang akan mengarahkan manusia kepada neraka saqar. Wah, orang langsung yang hadir langsung benar juga ini kata si Badui ya. Langsung semuanya sadar ya meninggalkan jamin Sofwan ya dan meninggalkan ajakannya. Jadi ahibati billah rahimakumullah. Jadi eh, kekafiran Jam bin Sofwan sangat jelas. Makanya akhirnya Jam bin Sofwan ini dihukum mati. Ya. Dieksekusi karena kekafirannya karena telah mensifati Allah dengan sifat yang tidak pantas bahkan mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Dia <clears throat> dihukum mati di daerah Muru pada masa khilafah Hisham bin Abdul Malik. <clears throat> Pada masa khilafah Hisham bin Abdul Malik. Dan sebelumnya gurunya Ja'ad juga dihukum mati. Ya. Gurunya yaitu Ja'ad bin Dirham juga dihukum mati uh, yang mengeksekusi adalah Khalid bin Abdullah Al-Qasri dia berpidato eh, di hadapan umatnya ketika hari raya Idul Adha setelah sholat dia pun berkhutbah dan mengatakan ayuhan nas dahu taqabbalallahu dhahayakum wahai manusia berkurbanlah kalian Semoga Allah menerima kurban kalian. Fa inni mudahin bi Ja'd bin Dirham. Adapun saya sekarang kurban saya adalah Ja'd bin Dirham. Ya. Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yattakhidh Musa wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia berkeyakinan bahwa Allah Azza wa Jal tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan dia berkeyakinan bahwa Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Yang keduanya tak disebut di Quran, ya kan? Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wa kallamallahu Musa taklima. Dua ayat Quran jelas. Dia ingkari semuanya didasari bahwa Allah tidak punya sifat maka dia telah murtad akhirnya dieksekusi dihukum mati oleh Khalid bin Abdul Al-Qasri ya ahibati fillah rahimakumullah inilah akhir daripada kekufuran dan ketika itu sunnah masih kuat sunnah tegak ya sehingga orang-orang yang seperti itu tidak punya celah orang-orang yang seperti itu tidak punya celah Jahmiyah tidak punya celah ya tapi yakni zaman kita yang kita sangat e, prihatin tentunya dengan kondisi masyarakat yang sudah tidak peduli dengan penyimpangan akidah. Ya, penyimpangan akidah dianggap biasa, penyimpangan tauhid dianggap biasa, ya. Sementara halal yang eh, apa sepele ringan dianggap luar biasa, bahkan yang sunnah malah dianggap sesat. Ini kan sudah sangat terbalik. Ya. Allah musta'an semoga Allah azza wajalla memperbaiki kita semua dan memperbaiki umat muslimin menjadikan mereka orang-orang yang paham agama dan mengamalkan agama eh, sehingga dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sementara itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.